Saya ikut kelompok koperasi cara pengelolaan simpan pinjam. Ya. Kalau pinjam ada bunga 30%, hasilnya dibagi ke seluruh anggota. Saya ikut kelompok koperasi cara pengelolaan simpan pinjam. Kalau pinjam ada bunga 30%, hasilnya dibagi ke seluruh anggota. Ini riba. Ini jelas-jelas riba. Jangankan 30 persen, ya, setengah persen saja itu sudah riba, ya. Maka bagaimana lagi kalau 30 persen? Dan seluruh anggota yang memakan hasil tersebut itu semuanya memakan riba. Ya, semuanya uh, semuanya memakan riba ya. Haram apa yang mereka makan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam innal ladzina ya'kuluna riba sungguhnya orang-orang yang makan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas mereka itu tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya syaitan eh, kecuali ter, seperti berdirinya orang-orang yang ditimpa kesurupan ya karena gangguan syaitan ya ditimpa penyakit gila ya kesurupan karena gangguan syaitan ulama kita menjelaskan ini ada dua makna yakni makna yang pertama di dunia ini kehidupan mereka sangat sempit ya karena mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil ya sehingga mereka uh, merasa sempit dari pandangan manusia pandangan buruk manusia kepada mereka makna yang kedua yang dimaksud dengan tidak berdiri yakni tidak bangkit dari kuburan mereka ya kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kesurupan syaitan ya seperti itu keadaannya orang ya, orang-orang yang memakan harta riba ya Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya apakah yang paling buruk ya, apakah yang paling buruk yang dimakan oleh manusia Ya. Makanan apakah yang paling buruk yang dimakan oleh manusia? Melebihi khamar. Ya. Atau adakah makanan yang lebih buruk dari khamar yang dimakan oleh manusia? Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, aku telah membaca Al-Qur'an seluruhnya. Maka aku dapati tidak ada makanan yang lebih buruk dibanding riba. Ya. Tidak ada makanan yang lebih buruk yang dimakan manusia yang lebih buruk dari khamar ya dibanding riba ini. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam kalau kalian tidak meninggalkan riba fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang ya dari Allah dan rasulnya. Ini menunjukkan dosa riba itu sangat besar. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala rasulnya memerangi riba ini. Iya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba yakni yang meminjamkan uangnya ya, pemilik uang yang menjadi modal koperasi tersebut wa muqilahu dan yang memberi makan yaitu yang meminjamkan uang tersebut lalu pengembaliannya disertai dengan tambahan riba ya Rasulullah SAW melaknat mereka kemudian yang menuliskan transaksi riba ya, ini pegawai-pegawai ya, seluruh pegawai-pegawai yang ada di koperasi tersebut ya, yang memuluskan transaksi ribawi dan dua orang saksinya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya sama, ya, mereka semuanya sama. Ya, jadi uh, hendaklah jangan terus-menerus bekerja di tempat tersebut, ya, dan tidak boleh ya koperasi ini uh, mengadakan ya sistem bunga seperti ini, ya. Dan bunga itu adalah nama lain dari riba, ya bunga adalah nama lain dari riba. Taib.